Pak Firman, selamat siang. Ya, selamat siang. Mbak. Silahkan, Pak Firman. Ya, saya baru dengar itu kok memang uh, idenya dari mana ya <laughs> untuk RUU Irak itu ya. Kayaknya aneh deh, mendingan urus yang lain aja. Siang Pak Tumbur. Selamat siang Ibu. Ya, silahkan. Ya, menurut kita itu semua kurang kerjaan aja Bu. Terima kasih. Selamat siang Pak Justus. Iya, selamat siang. Silahkan. Uh, eh, sebetulnya banyak sekali daerah-daerah di Indonesia yang mempunyai budaya yang sama dengan eh, katakan orang barat ya seperti Bali, kemudian Papua ya dan kita nggak usah jauh-jauh lah sebetulnya eh, apa produk tape itu melalui fermentasi yang menghasilkan alkohol juga ya apakah juga pembuatan tape pun akan dilarang akan di anu apa eh, produsennya semua konsumennya juga dilarang akan diangkat ya saya rasa itu sangat konyol terima kasih selamat siang terima kasih Pak Iwan selamat siang silahkan Pak Iwan siang Mbak kalau menurut saya itu cukup bagus cuman jangan asal dibikin aja yang penting penjalanannya gimana gitu nah jalannya nanti yang betul cepat kita kan bukan usul-usul aja gitu Pak Pak Deddy Iya silahkan Pak Iya saya rasa ini hanya eh, ulah segelintir orang-orang yang tidak punya kerjaan yang seharusnya pengawasan itu bisa dilakukan. Misalnya, pada saat berkendaraan tidak boleh mengkonsumsi alkohol atau tidak boleh bermabuk-mabuk sampai eh, mengganggu kepentingan umum. Saya rasa itu aja cukup. Ya, jadi eh, nggak uh, perlulah kita mengurusi kerjaan yang nggak terlalu penting. Ya, sekian dari saya. Terima kasih. Dan yang terakhir Pak Yudi, selamat siang Pak. Ya, selamat siang Bu. Ya, hanya mau sekedar menanggapi aja. Biasanya uh, eh, memang masih banyak hal yang bisa lebih penting dipikirkan. Gitu. Karena sebetulnya ini adalah secara tidak langsung uh, pemasaran devisa negara di bidang pariwisata. Paling tidak. Ya. Kalau dibuat undang-undang seperti itu, takutnya ya semakin menurun dengan uh, yang lain. Itu aja mungkin opini dari saya. Ya, terima kasih Pak Yudi. Baik, Pak Victor selamat sore. Selamat sore Bu. Silakan Bapak. Ya, para undang-undang ini kalaupun disetujui oleh DPR itu sudah eh, tidak benar karena cuma di negara Indonesia aja yang ada undang-undang seperti ini. Dan saya mau lihat dampak apa yang memberikan sampai mencoba ajukan undang-undang untuk miras sedangkan negara lain tidak perawakan itu. Apa penyebab Indonesia? Kalaupun kematian-kematian terjadi, seharusnya itu pemerintah aja yang bodoh. Karena mereka mengizinkan miras-miras yang pinggiran untuk cowok masuk. Saya bukan peminum, tetapi menurut saya ini adalah satu kesalahan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia kalau mereka sampai menyetujui undang-undang itu. Terima kasih. Pak Gilbert, selamat sore. Iya, ini wah, lebay ini. Ya kan, harusnya undang-undang narkotika yang diperberat ya kan yang setiap hari menelan 50 anak bangsa ini ya kan kalau miras ini iya, kan gimana anda bisa larang sih miras dimana-mana orang bisa bikin dengan mudahnya gitu ya kan harusnya konsentrasi ke bidang yang lain yang benar-benar urgent bukan seperti ini ini mah dimana-mana juga orang mengkonsumsi alkohol Ya Anda nggak bisa larang seperti ini. Sudah mengglobal. Ya kan? Ini hanya satu apa ya? Kebodohan ya. Oke. Terima kasih. Terima kasih Pak Gilbert. Pak Amin, selamat sore. Selamat siang. Iya, silakan Pak. Ah, menurut saya sih daripada melarang alkohol ya Lebih enak melarang rokok Rokok tuh nggak ada gunanya Kalau saya sebagai orang pemerintah tapi rokok saya tutup Tadi saya ganti tanaman lain Arak kalau kita konsumsi dikit Masih ada sebagai obat Nah justru saya punya pendapat sekian Terima kasih Halo Ibu Wati Ya halo Silakan. Jangan terlalu kontrol gitu, gitu ya Bu ya saya rasa di Malaysia juga kayak judi ada ya kasino cuman eh, untuk muslim nggak boleh masuk gitu kayak di Singapura juga saya rasa eh, di Indonesia ke asing bagaimana kalau nggak boleh ada miras ya orang dia boleh ada yang undang-undang tapi untuk orang Indonesia nggak boleh gitu jadi kita harus fleksibel jadi nanti kita untuk hal yang lainnya juga nggak bisa um, diprospek ya terima kasih Bu Wati Pak Alex selamat malam iya selamat malam silakan Bapak Ya, saya kebetulan dilahirkan jadi orang Batak begini ya.、Uh mm-hmm. -huh. Di adat kami itu, mungkin saya di dalam kandungan pun udah minum alkohol ya, karena、uh mm-hmm. -huh. minum tua kan gitu. -huh. Mm-hmm. hmm, jadi, saya nggak tahu ini Republik kita ini banyak kali peraturan. Tapi penegakan hukumnya nggak ada. Sama seperti saya lagi nyetir sekarang nih. Kalau peraturan lalu lintasnya kan nggak pakai tabung pengaman satu juta tuh pusat <laughs> deh gaji sebulan itu nah jadi RUU-RUU itu ditahan aja dulu deh sebab anggota DPR-nya juga pada nggak beres tuh mungkin pakai jurus mabuk kali mereka bikin oke okay? okay. thank you selamat malam Pak Tobi Pak Tobi ya iya Pak Tobi silakan komentar Anda ya kalau batasan dibilang alkohol tuh eh ya mas jelas juga itu ya makanan kan banyak pohon, ya eh, segala macam itu terus pohon itu yang rumah kemana terus alkohol juga terus wine-wine segala macam itu alkoholnya kan yang harus jelas kalau bikin suatu undang-undang dan segala sesuatu lari kan dulu waktu oh, itu semua yang jenis alkohol itu nggak boleh ada di rumah dong nggak boleh ada di mana-mana apa seperti itu yang dimaksud、hmm. yuk Ya, Thank you Pak Eropi ya. Dan sekarang beralih ke Pak David. Pak selamat malam. Ya, selamat malam. Silahkan Pak. Ya, menurut saya kalau masalah miras ya, maksudnya jangan apa ya, istilahnya kebiak-biak gitu ya. Jadi ibaratnya kalau ada tikus di gudang, gudangnya dibakar semua gitu kan. Nah, maksudnya memang miras berbahaya, tapi Eh, kita kan harus pikirkan juga bahwa ada adat istiadat suku-suku lain juga gitu, masih menggunakan miras, kemudian juga masalah pariwisata ini bagaimana dan sebagainya. Mungkin yang perlu diatur adalah eh, bagaimana misalnya kalau tata cara pendistribusiannya, misalnya tidak boleh eh, pada anak-anak usia 17 tahun, di bawah 17 tahun atau sebagainya hanya boleh dijual di mungkin di tempat malam、mm seperti itu jadi nggak semuanya dipukul rata seperti itu terima kasih terima kasih kembali Pak David